Menghormati alim ulama asal tidak berlebihan adalah satu hal yang penting. Sampai kata para ulama, menghormati seorang alim pahalanya lebih besar daripada menghormati seribu mujahid. Bersodakah kepada seorang alim lebih abdul daripada bersodakah dengan seribu mujahid dan orang fakir. Sampai begitu, semuanya ditarik karena seorang alim ini dia bisa memotivasi seribu mujahid untuk perang. Seorang alim, satu orang alim bisa membuat seribu orang fakir sabar. Kan? Makanya mereka punya kedudukan tersendiri. Memberikan mereka itu memiliki kedudukan yang luar biasa. Makanya pernah saya sampaikan teman-teman, kalau kayak di Saudi itu luar biasa mereka faham tentang kedudukan masalah ulama ini. Bagaimana mereka berebut untuk memenuhi kebutuhan rumahnya, bagaimana mereka ini, bagaimana itu, bagaimana luar biasa lah gitu kan. Luar biasa bagaimana mereka melakukan. Tapi ini sayang sekali terjadi di Indonesia, Justru para alim ulama dan dai-dai kita malah luar biasa kesian susah hidupnya. Ada yang pakai motor yang sudah tua, ada yang begini, ada yang begitu. Belum lagi jemaahnya kadang-kadang tidak hormatin ya. Sudah jauh-jauh datang mungkin hujan yang hadir cuma berapa orang dalam majelisnya. Padahal ilmu yang dibawa adalah sesuatu yang kita butuhkan, kita yang haus, bukan mereka, gitu kan? Jadi saya sama antum sekalian harus betul-betul bisa menghormati mereka. Saya pun menuntut ilmu, sama dengan antum kebetulan saja kita sedang baca kitab di sini, gitu kan? Bukan berarti saya bicara saya diposisikan, bukan. Kita bicara seorang alim ulama memang yang luar biasa ilmunya, gitu kan? ya memang kita mungkin sudah bisa jadikan dia rujukan dalam segala hal. Maka harus kita bisa hormatin teman-teman sekalian karena mereka punya kedudukan tersendiri. Lihat bagaimana Ibnu Abbas melakukan kepada Zaid ibn Thabit gitu kan. Banyak orang begitu begitu luar biasa penghinaannya terhadap bukan cuma saya katakan perhitungannya, penghinaan. Saya pernah uh, punya uh, salah satu masih teman ayah saya lah ya gitu kan Waktu semenjak itu teman-teman saya jadi semangat untuk harus menjadi seorang dai yang menjadi contoh bagi orang, terutama dalam masalah finansial misalnya. Waktu itu saya masih baru balik dari Madinah, kemudian awal saya mulai mengajar, melamar untuk jadi dosen waktu itu di Makassar. Saya sempat ke Jakarta, ketemu dengan salah satu teman ayah saya. Kemudian uh, saya juga diwasiatkan oleh saya, Khalid ketemu, baiklah saya ketemu. Lalu saya perkenalkan diri, dikenal sama dia. Waktu itu pertama kali mungkin ada HP, ya. Kemudian dia bilang sama saya, e, Khalid pakai HP saya bilang belum insya Allah saya akan beli memang waktu itu saya belum beli HP gitu kan saya mau beli HP insya Allah tahun 9 tahun 2000 nah. maka saya bilang e, eh, insya Allah saya akan beli dia bilang tidak apa-apa nanti saya belikan ya silahkan anda mau cari pahala silahkan gitu kemudian dia bilang sama sekretarisnya Coba belikan HP ya satu, bawa HP-nya ke sini. Memang dia masya Allah orang kaya gitu. Baiklah, terus ditutup telepon sama dia. Tidak lama sekitar telepon lagi, Pak, HP yang apa dibeliin? ya HP buat ustad ya. apa sajalah gitu kan maksudnya HP murah yang biasa aja gitu beliin gitu kan saya sih nggak ada masalah gitu saya sempat bilang sama dia udah nggak apa-apa Ami saya panggil Ami itu paman nggak usah, gak usah Insya Allah saya beli kok nanti nggak perlu terima kasih benar hari iya benar nggak usah saya nggak minta kok tadi kan ini tawarin gitu saya nggak usah saya udah tahu gitu tapi yang saya tangkap begitu mudahnya orang menganggap remeh gitu loh mentang-mentang ini adalah ustad gitu atau orang yang menyampaikan agama Allah sudahlah yang pas-pasan tidak apa-apa gitu ini malah terbalik ya orang yang mewariskan ilmu dari para nabi-nabi dingin bagaimana modelnya gitu. padahal semuanya tidak boleh ya ini termasuk pelajaran yang bisa kita ambil